Saudara-saudara, tuan-tuan yang saya hormati. Setelah kita bicarakan bagaimana hikmat puasa untuk mempertinggi nilai diri kita sendiri di hadapan Allah. Namun agama tidaklah memaksa seorang manusia lebih daripada kekuatannya sebagaimana sabda Tuhan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidaklah Allah taala memberatkan kepada seseorang kepada satu diri beban yang dia tidak sempat tidak kuat memikulnya Sebab itu dalam hikmah yang tertinggi mengerjakan puasa itu pengecualiannya pun ada. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Baik mengerjakan puasa atau mengerjakan sembahyang atau mengerjakan haji. Rukun-rukun tiang-tiang yang berat yang menjadi pokok ada kecualinya. Misalnya kita disuruh sembahyang berdiri. Kalau kita tidak kuat berdiri karena kita sakit, kita diizinkan duduk, tidak dipaksa juga berdiri. Dan kalau penyakit payah sehingga duduk pun tidak bisa, kita disuruh boleh kita tidur terus. Asal apabila sembahyang waktunya datang kita tetap mengerjakan sembahyang itu. Padahal berdiri itu menjadi syarat tadinya bagi sahnya sembahyang. Kita mesti berutu, tidak berutu, tidak sah sembahyang. Tapi kalau badan sakit, ada penyakit yang menyebabkan tidak bisa kena air, boleh kita bertayamum, menggosok badan dengan tanah. Kita diwajibkan sekurang-kurangnya seumur hidup agak sekali pergi ke Mekah. Wajib ke Mekah. Tapi ada ujungnya. manis istata'a ilaihi sabila. Orang yang telah kuat dia buat pergi ke sana membayar kapal terbang misalnya atau semasa kapal api, kapal laut, naik kapal dengan aman. Kalau belum ada ongkos, belum wajib. Itu keringanannya. Sama sekali perintah Tuhan, ada syarat rukunnya yang mutlak, tetapi ada pengecualian. Begitu juga puasa ini. Tadi saya terangkan la'allakum tatakun supaya kamu bertambah teguh hubunganmu dengan Allah. Tapi diberikan terang juga. فإن كنتم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Kalau kamu sakit atau kamu di dalam perjalanan. Boleh kamu hitung saya di hari yang lain. Tak usah kamu puasa ketika sakit itu. Tak usah kamu puasa ketika dalam perjalanan itu. Ganti saja di hari yang lain nanti. Lalu di ujung ayat ini katakannya, Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mau kamu itu yang muda. Kalau cara orang sekarangnya, yang rileks, yang fleksibel, tak usah memberati. Tapi orang yang kuat dia punya iman tidak sampai hati pula dia buat meninggalkan. Nah disinilah kasih Allah dan cinta kita manusia. Seingat tuan-tuan yang terhormat ayah saya sendiri. Beliau terkenal seorang alim besar, seorang ulama, seorang sufi. Kawan saya Dr. Ali Akbar yang mengobat beliau waktu itu memberikan artis kepadanya. Abu ya, Abu ya ini tidak usah puasa lagi. Dalam Al-Quran pun sudah boleh Buya melepaskan puasa. Buya sudah tidak kuat lagi. Beliau diam saja. Dan beliau terus puasa. Sehabis puasa, dokter datang ke rumahnya. Melihat beliau. Beliau kelihatan gembira. Apa katanya? Ali Akbar, Abuya masih puasa lagi. Ya kan sudah boleh Buya lepaskan. Benar. Tetapi Ali Akbar katanya. Sedangkan puasa-puasa yang sunat tidak sanggup Buya mengerjakan sepenuhnya. Sekarang yang wajib itu pula akan Buya tinggalkan. Tidak sampai hati Buya katanya. Ah, di sini kelapangan yang diberikan Allah dan kecintaan manusia mengerjakan sepenuhnya. Ini adalah ilmu tasawuf yang dalam dalam hal ini. Keuduran-keuduran atau dispensasi yang diberikan oleh Allah di dalam ibadat itu. Sebagaimana disebutkan tadi, sakit atau di dalam perjalanan Perjalanan itu pun ada pembicaraan ahli fikih sekian banyaknya ada yang sekian marhalah, ada yang dua hari perjalanan, ada yang mengerjakan uh, mengatakan tiga barit, tiga kali perjalanan pos kalau dengan kuda yang kencang dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak ada itu hadnya. Wala yuhaddadu haddas safar. Tidak ditentukan berapa hadnya safar itu apabila kita sudah merasa bahwa ini sudah nama berjalan, musafir sudah boleh dilepaskan. Ada perjalanan misalnya kalau dulu dari Jakarta pergi ke Singapura. Dua malam, satu hari kita berangkat dari Jakarta pukul lima petang dan pada hari Senin misalnya, pagi-pagi hari Arba'a, kita sampai di Singapura. Tapi sekarang, dari Jakarta ke Singapura, cuma satu jam dua puluh menit. Alangkah dekatnya. Anda ada pembicaraan itu bagaimana dulu kapal terbang sekarang kapal api tidak ada. Tidak ada, cuma hatnya ialah iman kita. Saudara-saudara pendengar, saya sendiri pernah di dalam bulan Oktober terjadi bulan puasa di tahun 1968 saya ke London. Kalau bulan Oktober itu sudah mulai musim dingin jadi kalau musim dingin, pendek siangnya, panjang malamnya. Pukul tujuh pagi, saya sahur. Pukul tujuh pagi, saudara-saudara yang terhormat, sahur. Nanti pukul lima petang, saya sudah berbuka di London. Sebab siangnya pendek, malamnya panjang. Ketika itu sedang di London itu, sahabat saya yang saya cintai almarhum Auh Kartahari Maja. Saya tinggal di rumah beliau. Buat Buya saya sediakan makanan siang katanya. Buya kan tidak puasa karena musafir. Saya katakan terus terang, saya mau turut puasa karena pendek. Terus selama di London itu 10 hari saya punya puasa jalan. Pukul 7 pagi setengah 8 belum terbit matahari. Coba pikir. Sedang kalau di tanah air kita pukul 4 itu sudah mesti berhenti makan. Sebab 4 lewat 10 subuh sudah datang. Nanti berbukanya liwat pukul 6. Jadi 14 jam saya puasa kalau di tanah air. Di London di musim dingin cuma 10 jam. Nah, barangkali kalau sekiranya saya di London pada musim panas yang pukul 9 malam menurut hitungan kita matahari masih ada Mungkin saya pada waktu itu, tapi saya belum pernah di London berpuasa pada musim panas. Mungkin pada waktu itu saya tidak akan puasa, memberi melap, menurutkan kalapangan yang diberikan oleh agama yang saya perlu Sebab kita pukul 4 pagi sudah mesti berhenti makan. Itu matahari sebentar lagi sudah terbit, fajar sudah menyingsing. Nanti pukul 9 sampai setengah 10 hari masih terang. Berapa lama kita puasa? Sedang kita musafir diberi kelapangan oleh Tuhan. Beginilah tuan-tuan yang terhormat, kalapangan-kalapangan itu kita sesuaikan pula dengan pengetahuan kita tentang keadaan musim panas, musim dingin di dunia ini. Hadirin yang terhormat, para pencinta, pendengar kaset yang saya muliakan. Yang lain-lain pun diberi kelapangan. Perempuan yang sedang hamil, berat hamilnya, kalau sekiranya dia tidak makan, akan lemah anak yang dalam kandungannya. Boleh dia ganti saja dengan fidyah. Menurut keterangan Ibnu Abbas, fidyah saja. Ada juga yang mengatakan fidyah kalau sekiranya dia merasa akan melemahkan kepada dirinya hendaklah dia kada tapi kalau dia memikirkan anak yang dalam perut hendaklah dia fidyah dan lain-lain sebagainya tapi yang umum mengatakan fidyah. Demikian juga orang tua. Orang tua yang umurnya sudah hampir 80 tahun. Sedangkan di umur 70 tahun sudah dinamai asirullah. Artinya dia masih ditahan oleh Tuhan di dunia ini. Ada yang sanggup dia puasa. Tapi kalau terlepas, tidak dapat dia mengkada lagi payah uh, orang tua begitu pun sudah dibolehkan. Ganti saja yang ketinggalan itu. Begitu berat puasa tapi boleh diganti dengan mud dengan sekedar sekali pertanakan beras sudah boleh diganti. Di sini kita melihat di dalam peraturan yang keras Allah Ta'ala ada mempunyai dispensasi kepengecualian. Inilah yang disebut yang bisa ditafsirkan dalam ayat sendiri. Innallaha azizun hakim. Allah itu adalah sangat strength, disipliner, perkasa sebagai aturan militer. Hakim, tapi dia juga bijaksana. Jadi kalau kita tafsirkan secara populer sekarang, Allah itu memerintah secara sipil, secara militer. Keras peraturan, tapi dispensasi ada. Allah keras peraturan aziz, dan Allah pun mempunyai kebijaksanaan hakim. Saudara-saudara, kaum muslimin yang terhormat. Demikianlah dengan pengecualian-pengecualian itu orang sakit, orang musafir, orang tua atau penyakit berlarut-larut entah bila akan sembuh. Sebagai orang penyakit TBC, sebagai penyakit mah, bukan penyakit singgah itu kadang-kadang bertambah lama, bertambah larut. Tidak bisa dikada. Kapan akan dikada? Penyakit bertambah lama, tambah larut Ah, itu juga boleh membayar fitiahnya. Di sini kita mengatakan melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi alasan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul nusra. Maksud Tuhan Allah dengan kamu itu ialah yang mudah, bukan yang sukar. Kadang-kadang manusia pun memakai kebijaksanaan seperti ini. Apa misalnya? Ya, misalnya ini juga misal secara ringan ada seorang diputuskan oleh hakim dia mesti dihukum mati. Tetapi sebelum hukuman itu dilancarkan lebih dulu diperiksa oleh dokter apakah badan orang ini sehat Jangan sampai dia menjalani hukuman itu dalam sakit. Ini kebijaksanaan ilham daripada Allah kepada manusia di dalam manusia menjalankan perintah Allah itu. Adapun uzur itu, itu bergantung juga kepada iman kita sendiri. In kuntum maridhan, kalau kamu sakit, Orang lain boleh menaksir, dokter boleh menaksir, penyakit ini berat. Tapi orang yang bersangkutan merasa tidak berat. Sebagaimana cerita tentang ayah saya tadi. Dokter mengatakan lebih baik Abu ya tidak puasa lagi. Tapi beliau terus juga puasa. Tuan-tuan, inilah beberapa hikmat daripada puasa yang kita kerjakan dengan hati kita yang tunduk merasai bahwa kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin manusia dan manusia lain tidak melainkan untuk menghambakan diri, mematuhi perintah dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesetiaan kita itu sebagaimana katakan pada pendahuluan tadi menambah naik tingkat martabat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajatin. Diangkat derajatnya, martabatnya, pangkatnya oleh Allah. Orang yang berilmu dan orang yang beriman setinggi-tingginya diangkat oleh Tuhan. Berbekas kepada hidup kita sendiri. Ketenangan kita melihat alam. Dan kita boleh merasakan sendiri apabila kita kerjakan puasa ini dengan setia sebudal lamanya 29 atau 30 pada hari terakhir kedengaran takbir lalu keluar maklumat baik di radio atau di televisi mengatakan besok kita sudah berhaya sebagaimana tradisi di negeri kita di mana-mana kedengaran beduk berbunyi bersaut-sautan Takbir menggema di mana-mana, di jalan raya, di pelosok jauh, di kampung-kampung. Malah seketika saya ke Irian Jaya, kawan-kawan di sana mengatakan bahwa pada malam takbiran di Irian Jaya itu lebih hebat daripada malam-malam yang lain. Mobil-mobil keluar berpasangan lilin berpasangan lampu listrik di muka-muka rumah orang. Di bukit-bukit, di lembah-lembah kedengaran takbir bersama-sama. Besoknya terjadilah Aidil Fitri. Muka kita lebih cerah. Hati kita senang. Kewajiban kita telah kita bayarkan. Perintah Allah telah dilaksanakan. Puasa sudah kita kerjakan. Fitrah pun sudah dibayar الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Fajar menyingsing, matahari pun naik, langit lebih cerah, orang berkerumun pergi sembahyang ke tempat beribadat. Baik ke tanah lapang yang luas atau ke dalam masjid yang besar. setelah selesai mengerjakan sembahyang mendengarkan khutbah kita bersalam-salaman antara satu sama lain tidak meminta maaf kepada orang tetapi memberi maaf memberi memberi tuan-tuan hadirin tuan-tuan pendengar kaset yang saya muliakan disinilah terasanya halawatul iman manisnya iman kepada Allah. Berat dipikul, ringan dijinjing. Langit ditengadah, bukit didaki lurah diterjuni, dicari riba Allah subhanahu wa ta'ala dalam alam ini. Sekianlah keterangan saya tentang hikmat mengerjakan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.